Subhanahu wa taala, mau tunduk kepada perintah-perintahnya dan tunduk untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa in ta'addu ni'matallahi la, la tuhsuha. Andaikan saja kalian ingin menghitung berapa banyak nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, kata Allah, la tuhsuha. Misalnya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Maka ikhwan, fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang insya Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jagalah. Jagalah keimanan kita ini. Jagalah nikmat iman ini. Nikmat tauhid ini. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkannya kepada kita pada hari ini. Jagalah. Jagalah dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jagalah dengan apa? Menjauhi segala larangan Allah. Menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi-ta'ah wa yanqus bi ma'siyah. Bertambahnya dengan ketaatan, dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqus bi ma'siyah. Dan dia itu akan terkikis, akan berkurang dengan kemaksiatan hamba itu. Maka lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakus terhadap amal-amal soleh. Sehingga apa? Sehingga amal, sehingga iman kita terjaga, bertambah, terjaga dan apa? Terjaga pula daripada berkurangnya keimanan kita, jatuhnya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya dan sesiapa saja yang mengikuti jejak perjuangan dan jejak hidup beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ta'lim kita yaitu kitab Isyaqul Hur ini Ahli Sudur yang dimana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab al-ikhlas yang dimana insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih pembahasan tentang al-ikhlas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Kala ta'ala fil hadil fil hadith al-qudsi أنا أقوى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه Rasulullah SAW bersabda telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi Aku kata Allah Subhanahu wa taala adalah sekutu yang paling kaya di antara sekutu-sekutu yang ada. Dan barang siapa yang beramal sesuatu amalan yang di mana di dalamnya terdapat per, terba, terdapat persekutuan kepada selainku maka tanah tolak amalan itu dan dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia beramal selain beramal untuk Allah, selain beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia telah melakukan kemusyrik kemusyrikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dia jatuh ke dalam kemusyrikan dan kemurtadan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, "Am lahum syara'u lahum min ad-din ya'zam kata Allah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, kata Allah, yang mensyariatkan bagi, bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu selain aku kata Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan bagi mereka satu din, satu ajaran, satu pandangan hidup, satu pegangan hidup, satu hukum yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran nah, siapa yang selain dia beribadah kepada Allah, selain taat kepada Allah, dia juga taat kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, tahu wasyirkahum Maka tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Asy-Syarimul beliau mengatakan Faman abada ghairahu ma'hu lam yakun muslimun dalam ucapan yang lain beliau mengatakan, "Faman abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrikun." Barang siapa yang selain beribadah kepada Allah, dia juga ber beribadah kepada selain Allah, lam yakun muslimun. Maka dia bukan orang muslim, kata Ibnu Taimiyah. Dalam ucapan yang lain beliau mengatakan fahuwa musyrikun dan dia itu adalah orang musyrik. Yang dimana selain dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Si Hamid, si Muhammad Ibn Abdul Wahab, rahimahullah beliau mengatakan in kanat amaluka kulhu lillah fa anta muwahhid fa in kanat fiha syirkun lil mahluk fa anta musyrik Maka jika semua amalan-amalanmu itu kamu tujukan semuanya kepada Allah, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, fanta muwahhid. Maka engkau adalah seorang muwahhid, orang yang bertauhid. Fa in kanat sirku lil makhluk, musyrik. Namun jika ada di dalamnya Kalian palingkan, kamu palingkan peribadatan itu kepada selain Allah. Fa'anta musyrik. Engkau adalah orang musyrik. Maka peribadatan itu semuanya kullulillah. Semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dimana dia sholat, dia zakat, dia som, dia haji. Tapi berhukum kepada selain hukum Allah. Bersyariat dengan selain syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada hakikatnya lam yakun muslimun. Mereka bukan orang-orang yang muslim fahuwa musyrikun. Dia itu adalah orang musyrik. Kenapa? Karena dia menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dalam peribadatan. Sedangkan ibadah itu harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, "Man harama al-halala al-mujma' alayhi أو حلال الحرام المجمع عليه كان أو بدل الشرع المجمع عليه kana kafiran murtaddan bitifakil fuqaha. Barang siapa yang dia menghalalkan sesuatu yang haram yang telah disepakati dan dia mengharamkan yang halal yang telah disepakati atau dia mengganti sesuatu yang telah disepakati di dalam din ini karena kafiron murtad dan ditisahkan fuqaha maka dia telah kafir dia telah murtad berdasarkan kesepakatan para ulama kenapa karena ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa taala karena syarat diterima ibadah anda sudah jelaskan kemarin al-ikhlas yang pertama yang kedua al-muttaba'ah. Yang dimaksud dengan al-ikhlas adalah al-khulus minasyirki. Yang dimaksud dengan al-ikhlas itu ikhlas adalah al-khulus minasyirki. Bersih daripada ke kesyirikan. Maka Rasul SAW mengatakan di sini dari hadis Qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana aghna syuraka li syirki Aku adalah syuroka sekutu yang paling kaya. Dibandingkan dengan sekutu-sekutu yang lain yang dijadikan oleh manusia. manusia. Dan jika ada seseorang itu, seorang manusia yang selain beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah, maka tertolak daripadanya dan dia termasuk orang-orang ini musyrik. Maka وقال صلى الله عليه وسلم أخواف ما أخاف عليكم شرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling aku takutkan daripada kalian adalah asyirkul asgar yaitu sirik kecil fasaila anhu faqal ditanyakan kepada beliau Rasulullah SAW Apakah itu? Maka Buddha berkata, Arya. Arya, Arya. Ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Arya. Wasallam. Ria. sudah jelaskan kemarin, Arya. Banyak orang yang di mana beribadah, melakukan ketaatan-ketaatan, di tengah-tengah ketaatannya Justru apa? Justru niatnya bukan untuk Allah. Ini agar dibilang dia sebagai seorang yang alim, seorang yang soleh, seorang yang taat beragama, orang yang rajin beribadah, ria. Ria. Wakola man talaba al-ilma liyubahi bihil ulama wa yumari bis sufaha wa liyasrafu nasi ilaihi fahuwa finnar. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang dia menuntut ilmu dengan tujuan apa? Liyubahi bil ulama. Dia menuntut ilmu dengan tujuan agar dia dikenal sebagai ulama atau apa? Wayumari sufaha. Dan tujuan dia itu menuntut ilmu adalah untuk apa? Untuk menanamkan keraguan-raguan kepada orang-orang yang bodoh. Waliyasrafu wujuhan nasi ilaihi. Atau apa? Untuk memalingkan, memalingkan wajah-wajah manusia itu kepadanya. Fahuwa finnar. Maka dia di dalam neraka. Maka barang siapa yang tujuannya mencari ilmu, belajar, dalam rangka apa? Agar dia dikenal sebagai seorang alim, seorang ulama. Atau dalam rangka apa? Memalingkan manusia, membuat syak, membuat ragu di dalam hati-hati manusia yang bodoh. Atau dalam rangka memalingkan manusia juga. Memalingkan wajah manusia agar agar berkumpul dengannya menarik manusia, maka dia ada di dalam neraka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahihul Jami di dalam Sahih Sahihul Jami. Akhwan fillah rahimakumullah saudara-saudaraku Insyaallah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah. Ketika kita mencari ilmu, pola bilang mencari ilmu, belajar, niat niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadikan di tengah-tengah ikhlas kita itu adalah apa? Roja, khuf takut kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa? Seuzon kepada diri kita. Jadikan di tengah-tengah di tengah-tengah ikhlas kita itu jadikanlah رجاء خوف su'ud, husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala dan su'uzon kepada diri kita. Jadikan ini sebagai apa? Landasan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disandingkan antara kejujuran ini dengan sifat roja, khauf, mengharap kepada Allah. takut kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada diri diri kita sendiri. وفي الصحيح أولا أول من تسعر بهم النار ثلاثة وذكر منهم رجل تعلم العلم ليقالوا عالم وقرأ القرآن ليقالوا قاري Dalam hadis sahih yang lainnya Rasulullah SAW juga bersabda yang pertama kali orang yang pertama kali yang dia akan dijilat oleh api neraka ada tiga golongan. Disebutkan disebutkan zakar minhum disebutkan mereka itu. Rajulun ta'lamal al-ilma ini yaqulu 'alim. Yang pertama, seorang laki-laki yang dia mempelajari ilmu agar apa? Agar dia disebut sebagai orang alim. Dia belajar, belajar ya. Dalam rangka apa? Bukan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Melainkan untuk agar dia disebut sebagai orang alim, orang yang berilmu, ini, ini orang yang orang-orang yang pertama kali mereka akan dijilat oleh api neraka. Atau Quran Al-Quran kono kori. Atau orang yang dia membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran akan disebut dia sebagai seorang kori, Seorang yang pandai membaca Al-Quran. Makanya dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasul bertanya kepada Rasul sallallahu manusia manakah yang pertama kali mereka akan dijilat oleh api neraka mereka akan ditelungkupkan di dalam api neraka maka Rasul sallallahu menjawab yang pertama adalah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan ini. Yang pertama kali dijilat oleh neraka, golongan pertama adalah orang yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dipanggil, dihadap, dihadapkan dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang dia telah dapatkan di dunia maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan-kenikmatan ini apa yang kau lakukan kata Allah kepada orang yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, Ya Allah, aku menggunakannya untuk apa? Aku berjihad di jalanmu untuk menegakkan kalimatmu, untuk mengharapkan ridhamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kamu bohong. Kamu dusta. Sesungguhnya kamu berjihad di jalanku, berperang dulu di dunia dan rangka apa? Agar kamu disebut sebagai seorang pahlawan, seorang gagah berani kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan rahimakumullah. Orang yang pertama kali dijilat oleh api neraka. Orang yang berjihad, dia berjihad di jalan Allah. Berjihad dia. Berperang dia. Jalan Allah. Bahkan ada juga di antara mereka yang ketika mereka ikut berjihad, berperang, mereka pun terbunuh oleh senjata-senjata senjata musuh-musuh Allah. Tapi apa? Karena niatnya bukan li'ila li kalimatillah, li li bukan dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, bukan dalam rangka untuk mengharapkan ribu dan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa? ditelungkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Bahkan menjadi salah satu golongan yang pertama kali mereka akan dijilat oleh api neraka. Maka diperintahkan kepada malaikat oleh Allah agar apa? menyeret orang tadi yang mengaku dia berjihad untuk menegakkan kalimat Allah agar dia mengharapkan agar manusia memandang dia sebagai seorang pemberani dan seorang pahlawan. Disyarat dengan apa? Ditelukupkan mukanya di bawah. Lalu yang kedua, siapa golongan kedua yang dimana menjadi orang-orang yang pertama kali akan dijilat oleh neraka. Yang kedua adalah dipanggilkan. Yaitu apa? Huri. Orang yang mempelajari ilmu, mempelajari, Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengajarkan ilmu din dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ditampakkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia di dunia. Lalu ditanyakan kepada dia, dengan apa aku, dengan apa kamu gunakan kenikmatan-kenikmatan ini? Maka dia mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya aku belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu din dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an Namun kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dusta. Sesungguhnya kamu belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu din dalam rangka agar kamu disebut sebagai seorang yang alim, sebagai orang kori, sebagai seorang kori yang pandai membaca Al-Quran, yang fasih membaca Al-Quran, yang, memahami, yang mempelajari banyak mempelajari ilmu din. Maka apa? diperintahkan kepada malaikat pun untuk menyeret orang golongan itu dalam api neraka. Dan golongan yang ketiga, yang pertama kali mereka akan dijilat oleh api neraka. dipanggilkan kepada orang-orang yang dulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan harta, keberlimpahan harta di dunia dipanggil oleh Allah. Ditampakkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dia di dunia Nah, dikatakan kepada dia, dengan apa kamu? Kamu gunakan nikmatku ini. Maka dia mengatakan, Ya Allah, tidaklah aku pernah lupa untuk berinfak dan bersedekah di jalanmu dengan cara yang engkau ridhoi ya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mengatakan kamu dusta. Sesungguhnya kamu berinfak, kamu bersedekah dalam rangka apa? agar manusia menganggap kamu sebagai seorang yang dermawan, seorang yang pemurah. Maka golongan ini pun diseret oleh malaikat menuju ke neraka. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini. Maka niat, ikhlaskan niat, luruskan niat kita hanya untuk lima robotillah. Mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta sekalipun orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketika dia berjihad yang bukan karena Allah, hanya ingin mendapatkan gelar kepahlawanan, dianggap oleh manusia sebagai seorang pemberani, maka bukanlah dengan jihadnya itu justru dia mendapatkan keutamaan di hadapan Allah. Tapi apa? Justru dia menjadi golongan pertama yang akan dikelungkupkan oleh Allah, dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Ihzar min rabbin amaluka alika. Maka waspadalah kita. Waspadalah. Jadi apa? dari tertolaknya amalan kita dari kita. Maka berhati-hati kita ikhwan, berhati-hati kita. Kita jaga niat kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jangan sampai rodim rodun tertolak semua amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ihzar min rodin amalika Maka berhati-hatilah, waspadalah. Dari apa? Dari tertolaknya amal-amalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala والذين والذين يؤطون ما أطوا يطون ما أطوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. dan orang-orang yang dimana mereka memberikan apa yang mereka berikan berupa sedekah, sedekah dan hati mereka diliputi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka tahu bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyah berkata Aisyah Ya Rasulullah أولئك الذين يزنون ويسرقون Bertanya Rasulullah SAW mengenai ayat ini. Aisyah bertanya kepada Rasulullah mengenai ayat ini. Haulaika alladhi yaznuna wa yasriquna apakah orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini apakah mereka itu orang-orang yang berzina atau orang-orang yang mencuri Apakah mereka ini pezina atau pencuri? Yang merasa takut ini? Yang merasa takut kepada Allah? Dan mereka, karena mereka mengetahui bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya binta Sadiq." Bukan wahai putri dari As-Sadiq. Putri dari Abu Bakar As-Sadiq, Siddiq kata Rasul sallallahu alaihi bukan wahai Aisyah mereka itu adalah orang-orang yang sholat mereka itu adalah orang-orang yang som mereka itu adalah orang-orang yang som mereka itu adalah orang-orang yang sholat dan mereka itu adalah orang-orang yang takut takut apa amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini orang-orang yang mereka melakukan ketaatan kepada Allah, sholat, sholat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Mereka takut. Takut mereka. Diliputi rasa takut di hati mereka bahwa apa? Bahwa amal mereka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa halnya dengan orang yang tidak melakukan ketaatan? Orang yang tidak menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya mereka lebih harus lebih takut lagi. Orang-orang yang dimana digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Mereka bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Mereka, mereka pun merasa takut. Takut bahwa bahwa mereka ini tidak bahwa amalan yang mereka lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Justru mereka tidak ada yang takut kepada Allah. Justru mereka menjadi orang-orang yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. berani menghina syariat Allah SWT. berani memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan ketaatan saja mereka takut bahwa ketaatan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hubu zuhur rawahu Tirmidzi wa sahahu Al-Albani. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disohikan oleh Al-Bani. Hubul zuhur, yuksimul zuhur. Maka cinta kepada kemasyuran itu, cinta kepada keterkenalan itu adalah bagian daripada keterkenalan. Maka jaga hati kita. Ya khwan, rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang insya Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap jaga niat kita Jaga. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. lillahi مرضاة الله لعلان kalimatillah mengharapkan wajah Allah semata-mata dan apa? dan merangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Jangan sampai niat kita ini dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dijadikan apa? Akan tidak dihitungnya oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita dan akan dan kita akan ditelungkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hina di dalam api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi jauhi dari hati kita ini ria sum'ah, ingin dikenal, ingin terkenal, ingin dianggap sebagai seorang alim, ingin dianggap sebagai seorang mujahid. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu afiyah Jangan sampai terlintas di hati kita. Kalaupun terlintas pikiran-pikiran itu tepis, segera tepis. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali luruskan niat kita. Takhlisun niat, takhlisun niat. Kembali luruskan niat kita. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. يقول أحد الصالح آخر آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين هم السلطة وتصدر berkata salah seorang dari orang-orang soleh. Sesuatu yang terakhir kali dia akan diturunkan di dalam hati orang yang soleh, hati orang yang soleh itu adalah cinta kepada kekuasaan dan keterkenalan. Maka jika seseorang yang soleh, ulama, ustadz, kiai, ajuan, orang-orang yang dianggap berilmu, mereka sudah cinta dengan kekuasaan, cinta dengan keterkenalan, maka apa? Hancurlah dia. Hancurlah dia. Cinta dengan kekuasaan, cinta dengan keterkenalan, maka hancurlah dia. Binasalah dia. Nah ketika ulama-ulamanya seperti ini, ustadz-ustadznya seperti ini, Lalu bagaimana dengan umat? Bagaimana dengan umat yang menjadi pengikut mereka? Wahubul jahil wa syahrah dan cinta kepada kemegahan, cinta kepada kemasyuran, itu akan merusak din, merusak din. Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku insyaallah insya Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada kemegahan, cinta kepada dunia, cinta kepada kemasyhuran, keterkenalan itu akan mengakibatkan rusaknya agama kita. Rusaknya tauhid kita. Condong kepada dunia. Maka dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadis Sahih Rasul Sallallahu bersabda, dunia dunia itu manis lagi hijau kata Rasul. Dunia itu manis dan hijau indah menarik. Di akhir hadisnya Rasul mengatakan, maka Berhati-hatilah kalian kepada dunia. Berhati-hati kita kepada dunia. Jauhi kemegahan. Jauhi hidup dengan penuh kemegahan. Jauhi rasa ingin terkenal, rasa ingin dikenal oleh manusia. Jauhi Kenapa? Karena dia akan merusak din, merusak agama kita. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ja'iani arsalan fi ذئبان جاعان أرسلا min ذريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على din والشرف الدين والشرف لدينه Rasul SAW bersabda, dan tidaklah dua ekor serigala yang dia lapar, yang mereka lapar. Mereka berada di kandang gonam, di kandang kambing, lebih merusak, lebih merusak dibandingkan dengan rakusnya seseorang itu terhadap harta dan kemuliaan dibandingkan din mereka. tidaklah dua serigala yang mereka kelaparan. Mereka berada di kandang gonam, kandang kambing. Itu paling merusak. Paling ditakutkan. Dibandingkan apa? Dibandingkan orang yang rakus. Rakus terhadap apa? Harta dan kekuasaan dibandingkan diri mereka. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi rakus kepada dunia takut kepada kemuliaan dibandingkan diri mereka. Banyak di kalangan mereka apa? menjual agama mereka untuk apa? Untuk mendapatkan dunia. bihi samana qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan harga yang sedikit. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membeli diri dan jiwa mereka dengan apa? Dengan harga yang luar biasa, yaitu jannah. Jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah al taubah 111 Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن dan Allah kata Allah Subhanahu wa telah membeli telah membeli fi'il madi ishtara yashtari ishtara fi'il madi Allah telah membeli telah membeli dari orang-orang yang beriman itu jiwa dan harta mereka. Ikhwan Allah. Jiwa dan harta ini kita ini telah dibeli oleh Allah. Tergadaikan kita ini sebenarnya. Telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sukanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara bagaimana? Apa maharnya? Kalian berjihad di jalan Allah, kata Allah, dengan jiwa dan harta kalian. Kalian membunuh atau terbunuh, kata Allah. Itu adalah janji yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Quran. Maka sungguh malapetaka musibah bagi orang yang mereka menjual agama mereka, menjual akidah mereka hanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Akhwan finalnya seperti yang anak katakan kemarin, ceritakan kemarin kepada antum. Di sini, di dalam sini anak menyaksikan. Mereka menukar rugi mereka mereka rela menjual akidah mereka. Agar apa? Agar mereka cepat keluar dari penjara. Cepat berkumpul dengan keluarga mereka. Mereka rela murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Niyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka menjual ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit sekali itu apa? Dunia dunia. السلاف أبعد الناس عن حب الشهر عن حب الشهر dan para salaf ulama-ulama salaf dulu adalah manusia-manusia yang paling jauh daripada apa? daripada cinta kepada kemasyhuran. Qala Bashar ibn al-Harith ما اتقى الله من أحب berkata Bashar Ibn Harith tidak bertakwa seseorang itu kepada Allah tidak bertakwa kepada Allah orang yang dia mencintai kemasyuran tidak bertakwa kepada Allah mencintai kemasyuran mencintai keterkenalan ingin dikenal ini dikatakan seorang sebagai orang alim, dikatakan sebagai kori, dikatakan sebagai pemberani, dikatakan sebagai pahlawan, mujahidin. Maka matakullah. Dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala salaf berkata Salaf ulama-ulama salaf berkata, "Idza la takhlis la tattabi'ul amal." Coba antum perhatikan nasihat dari para salafin, ulama-ulama salafin. "Idza la takhlis" jika kalian tidak bisa ikhlas, la tattaibul amal. Maka tidak usah kalian berpayah-payah untuk beramal. Jika tidak ikhlas, tidak usah berpayah-payah. Kenapa? Bukan pahala yang didapatkan, tapi apa? murukannya Allah. Nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, dalam hadis Ummu Qais kemarin, di dalam hadis Ummu Qais, saya bacakan kepada antum kemarin, man a'malu bin ila akhir. Sesungguhnya amal itu berdasarkan Iya, yang dimana hadis ini akhbar, as, asbabul khuruj. Hadis ini tentang seorang laki-laki yang dimana dia berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Jauh perjalanan. Menelusuri apa? Padang pasir yang luas. Menggunakan onta. Tidak seperti hari ini menggunakan mobil. Ada mobil, ada pesawat. Jauh perjalanan lelah dia, tai, capek. Dalam rangka apa tujuan hijrahnya? Untuk seorang wanita yang dia cintai. Maka apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Hanya mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Iza la takhlis latatami'ul amal. Jika tidak, jika kalian tidak bisa ikhlas, maka tidak usah berpayah-payah untuk beramal. Akhwan filah rahimakumullah ada kisah kisah seorang sahabat yang pertama hmm. seorang sahabat yang dimana dia berhijrah dia seorang saudagar di Mekah. Seorang saudagar di Mekah, orang kaya raya di Mekah yang dan dia ini termasuk orang yang paling paling akhir berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena saking sibuknya dia mengurus harta-hartanya yang banyak. Dia jual harta-harta yang dijual, usahanya, perniagaannya, barang-barangnya dijual. Agar apa? Agar dia bisa menyusul Rasul SAW berhijrah menuju Madinah. Setelah dijual dengan harga yang sedikit pun, harga yang murah pun, hasil daripada penjualan, penjualan barang-barang dia itu, perniagaan dia itu menghasilkan tiga karung emas. Maka ketika dia keluar dari Mekah untuk berhijrah ketahui oleh orang-orang musyrik. Musyrik Mekah waktu itu. Maka ditahan oleh orang-orang musyrik. Maka diberikan tawaran kepada sahabat ini. Jika kamu ingin menyusul Muhammad, maka kamu beri dua pilihan. Engkau berada di Mekah sedangkan hartamu tetap untukmu atau kamu tetap mengikuti Muhammad dan sahabatnya tapi hartamu kami ambil dan tidak engkau tidak akan mendapatkan sedikit pun dari hartamu itu. Maka sahabat ini adalah sahabat ini pun memilih agar hartanya ini diberikan kepada orang-orang musyrik itu dan dia menyusul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinah tanpa membawa sepeser pun daripada harta dia yang banyak itu melimpah itu. Hanya apa? Ingin meng mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala menyusul kekasihnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia memasuki kota Madinah dari jauh Rasulullah SAW. Melihat sahabatnya ini. Tersenyum beliau. Maka turunlah ayat mengenai sahabat ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man wa minan nasi man yashrif yashrif nafsahu bi Allah amradatillah kata Allah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang dimana telah menjual dirinya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Salah satu kisah daripada Orang-orang yang lurus, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia berkenaan dengan sahabat ini. Minan nasi yashri nafsahu Ada di antara manusia itu orang-orang yang mereka menjual dirinya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti pada hari ini manusia ramai-ramai menjual agama mereka. Untuk apa? Untuk kehidupan dunia yang hina dinai. Kehidupan dunia yang sedikit. Kehidupan dunia yang menipu. Maka ikhwan, rahimakumullah, kembali dan kembali kita luruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala luruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, som, sholat kita, jihad kita. Semuanya luruskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita berupaya-upaya kita beribadah tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. amilatun nasilah tasla naron hamiyah. Mereka beribadah sampai payah. Beribadah mereka. Payah, capek. Pahit mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Tasla naron hamiyah. Tapi yang mereka dapatkan apa? Api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Karena kenapa? Mereka tidak ikhlas beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Mungkin itu saja yang bisa anak sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri anak pribadi dan untuk antum semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita kejujuran ikhlas, keikhlasan. Dalam rangka apa? Lijihadin tawil. Untuk perjalanan jihad kita yang panjang. Panjang ini. Mudah-mudahan petara. Maka mari kita berusaha untuk meluruskan niat kita. Mengikhlaskan niat kita. Waktu demi waktu, hari demi hari. Maka ikhwan, rahimakumullah Sibukkan diri kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan-amalan sunnah. so sunnah. sholat di malam hari. sholat malam, saum Senin Kamis atau yaumul bid. Sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah. Amalan-amalan sunnah. Karena ini yang akan mengantarkan kita nanti karena ini yang mengantarkan kita kepada keikhlasan. Yang dimana dengan ini juga akan membuat kita bertahan di atas jalan tauhid dan jihad ini. Rakus untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Jangan pernah untuk meninggalkan sholat malam, tahajud, sholat duha, saum, entah itu Senin, Kamis, atau tiga hari di dalam satu bulan yang wajib. Lazim ya ikhwan, lazim. Lazim. Rakus kepada amalan-amalan sunnah. Agar apa? Memupuk keimanan kita. Yazid bin oh wa kusmi masih. Karena keimanan itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ikhwan filah, rahimakumullah, demikian bisa saya sampaikan pada malam hari ini jika ada yang antum ingin tanyakan, antum tanyakan, jika anak bisa jawab, anak